Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Kita akan melanjutkan pelajaran kita yang berikutnya yaitu mengenai pembahasan al-kalam namun dalam pembahasan ilmu usul, usul fikih. Karena pembahasan kita adalah pembahasan kitab Syarah Nadmil Waraqat yang disyarah oleh Al-Imam al Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Rahmatullah alaih. Yang mana nadmil waraqat itu sendiri nam dibikin pantun atau puisi oleh Al-Imam siapa? Al-Amriti. Al-Imam Al-Amriti Rahmatullah alaih. Beliau membuat pantun atau puisi dari kitab waraqat. Nah, waraqat tersebut miliknya Abdul Ma'ali nam Imamul Haramain Al-Juwaini. Al-Juwaini, na'am barakallahu fiik. Sekarang kita akan masuki pembahasan berikutnya yaitu yang mana? Berikutnya. Yang bawahnya itu. Eh? 65. 65 kan? 65 yang bawah itu yang pantun itu ya. Naam. Kesimpulannya kemarin barakallahu fikum bahwasannya yang sahih eh, adalah pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengenai majaz. Bahwasanya tidak ada majaz di dalam Al-Qur'an, di dalam As-Sunnah, tidak pula dalam bahasa Arab. Paham ya? Semuanya hakikat semuanya. Semua kalam itu hakikat, cuman hakikat terbagi menjadi tiga hakikat lugawiyah, hakikat urfiyah, hakikat syar'iyah. Paham ya? Hakikat lugawiyah itu maksudnya hakikat secara bahasa. Hakikat secara na'am urfiyah secara adat istiadat. Hakikat secara syar'iyah secara syariat. Paham ya? Seperti tadi itu, as-salatu 'alan nabi. Itu maknanya salat takbir itu apa? Berdoa. Berdoa. Karena salat secara adalah doa. Nam sallu sallu alaihi wasallimu taslima misalkan. Itu maksudnya bukan menyolatkan tapi maknanya adalah berdoa. Eh, mendoakan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Allah Subhanahu taala memuji dan menyanjung beliau di hadapan makhluk-makhluk penduduk langit. Maksudnya ya. Nah, barakallahu fiqum itu. Jadi yang ada itu man uslub min asali bil Arab, yaitu gaya bahasa orang Arab itu ada. Nah, barakallahu fikum. Nah, gaya bahasa orang Arab atau gaya bahasa Arab itu, gaya bahasa Arab itu ada yang secara kembali secara urfiyah secara adat istiadat, ada yang kembali ke mana? Ke lughawiyah secara bahasa, ada yang kembali ke syar'iyah secara syariat. Apa maksudnya ya? Nah, kita lihat qala al-muallif rahmatullah alaih al-imam al-amriti rahmatullah alaih wa ila majazin wa ila haqiqatin wa hadduha mastu'mila min dhaka fi mawdu'ihi wa qila ma yajri khitaban fi silah al qaddima. Secara pembahasan masalah apa? Masalah majaz kita lihat. Nah, barakallahu fikum mengenai hakikat juga ya. Majas sudah kita lewati, intinya tidak ada itu. Sekarang kembali kepada makna yang lawannya itu kalam itu dikatakan hakikat kayak apa. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaihi, qauluhu rahimahullah hadduha ai haddul haqiqah. Haddul sini bukan batasan, tapi had itu maknanya adalah ta'rif, pengertian. Karena kadang haddun min hududillah itu termasuk batasan daripada batasan-batasan Allah Subhanahu Nah, kemudian barakallahu fikum atau juga haddun maknanya ta'rif pengertian. Paham ya? Wa berarti dan pengertiannya, ngatikannya gitu. Definisinya seperti itu. Paham? Nah, oleh karena itu mesti letakkan di tempatnya sesuaikan dengan kadarnya. Jadi kadang mana had itu maknanya pengertian, terkadang mana had itu maknanya apa tadi? Batasan atau hukuman. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ya kan berarti hadus sarik eh, nah al-qata' misalkan, hukuman bagi pencuri dipotong tangannya itu. Nah, itu berarti maknanya bukan pengertian. Jadi haddun itu maknanya kadang macam-macam ya. Haddun kadang maknanya definisi atau pengertian. Kemudian haddun terkadang maknanya adalah batasan-batasan, bisa juga haddun minal hudud misalkan atau haddun yang maknanya hukuman. Paham? Nah, kita lihat sini ay haddul haqiqah, maksud definisi haqiqah itu apa. Wa qad ikhtalafa rahimahumullah fi ta'rifil haqiqah. Falladzina qalu dan sungguh para ulama rahmatullahi alaihim ajmain, mereka berselisih mengenai makna definisi hakikat. Falladzina qalu maka orang-orang yang mereka mengatakan innal kalama haqiqatun wa majazun. Sesungguhnya kalam eh, itu terbagi menjadi hakikat dan majaz. Ikhtalafu fi ta'rifil haqiqah ala qaulan. Akhirnya gara-gara pembagian tersebut para ulama berselisih menjadi apa? Berselisih mengenai definisi hakikat itu apa itu. Kalau kalam itu ada hakikat ada majas itu terus bagaimana makna hakikat itu loh. Kami ya? ini sebenarnya muncul pengertian ini gara-gara apa? Gara-gara ini tadi. perselisihannya muncul gara-gara adanya pembagian hakikat majas tadi. Apa maksudnya ya? Nah, ala qaulain berselisih pendapat mengenai makna atau definisi hakikah menjadi dua pendapat. Al-qaul awal pendapat yang pertama, annal haqiqata hiya mastu'mila fi haddih. Nah, hakikat itu adalah ngam barakallahu fikum sebuah kalam yang memang digunakan pada sesuai dengan apa? definisinya. Paham ya? Pada tempatnya kata gitu sebenarnya. Au fi mawdhu'ihi alladhi jara 'alaihi istilah mutakallim. Atau yang apa? Sesuai dengan tempatnya yang diletakkan. Yang nah barakallahu fikum sesuai yang apa yang istilahnya orang yang berbicara itu berjalan di atasnya. Maksudnya nah barakallahu fikum hafizakumullah yang namanya hakikat itu ya ucapan yang memang sesuai dengan hakikatnya, sesuai dengan kenyataannya, sesuai dengan apa yang dia letakkan hakikat tersebut. Kalau misalkan asadun, singa ya singa beneran itu loh. Itu namanya hakikat. tahu ya? Nah, jaa asadun telah datang singa. Ini yang diinginkan mutakalim yang singa beneran. Dan nah, ini namanya hakikat. Paham misalnya ya? Nah, eh, mastu'mila fi hadd sesuai dengan eh, definisinya atau sesuai dengan apa? ketentuannya. Paham maksudnya ya? Nah. Wal qaulu pendapat yang kedua, annaha mastu'mila fi mawdu'ihi al-asli. Yang kedua adalah bahwasannya kalam hakikat itu atau kalam serah hakikat itu adalah Nah, na'am mastu'mila ada sesuatu yang digunakan fi maudhu'ihil asli, digunakan pada na'am tempatnya yang asli, kembali ke asalnya. Kalau aslinya asadun itu untuk singa ya singa gitu loh. Cuman terkadang kan ada peminjaman kata. Asadun digunakan untuk orang yang apa? pemberani. Zaidun kal asadi. Zaid seperti singa. Itu maknanya bukan singa beneran, cuman keberaniannya. Paham ya? Nah, itu namanya menurut mereka majas. Paham ya? Nah, padahal itu kita, ketika kita maknakan yang benar adalah apa? Hakikat. Tapi hakikat apa? Hakikat untuk urfi. Secara urfi itu maksudnya asal digunakan nah barakallahu fikum biasanya untuk orang yang kuat, pemberani misalkan. Apa maksudnya ya? Nah. Wa bina'an 'ala hadal kaul maka dibangun di atas ucapan atau pendapat yang kedua ini, fal haqiqah hiya al-lafdhu al fi madlulil lughatin bil mawdhu' asli. Maka hakikat itu adalah sebuah lafaz yang digunakan atau yang diletakkan fi madlulil lughah, sesuai dengan apa yang tunjukkan oleh bahasa itu sendiri bil model asli dengan peletakan yang asli atau dengan apa? Nah, barakallahu fikum dengan nah barakallahu fikum sesuatu yang diletakkan secara asalnya. Sesuatu yang diletakkan secara apa? Secara asalnya. Jadi, seperti itu hakikat. Sebenarnya enggak perlu definisi itu sebenarnya. Cuman munculnya perselisihan definisi dari barang hakikat itu gara-gara apa? Gara-gara eh, kalam terbagi menjadi dua yaitu hakikat dan apa majas tadi itu. Paham ya? Jadi hakikat kata beliau, wa bina'an ala hadzal qaul, maka dibangun di atas pendapat yang kedua ini, maka hakikat itu adalah ya lafdzul musta'mal, sebuah lafaz yang digunakan atau yang na barakallahu fikum ya, yang digunakan fi madlul lughah sesuai dengan apa? Nah, yang ditunjukkan oleh bahasa tersebut bil asli untuk sesuatu yang diletakkan secara asal. Nah, ya asadun untuk singa itu mah hakikat berarti. Ja'a asadun, telah datang singa. Ya benar-benar singa benar itu. Wa bina'an 'alaihi fahiya la tanqasim lugawiyah haqiqah lughawiyyah wa 'urfiyyah wa syar'iyyah. Maka dibangun di atas ini juga fahiya maka kalam itu maka hakikat itu tidak terbagi menjadi eh, hakikat secara bahasa, tidak terbagi menjadi hakikat secara urfiah secara adat, tidak terbagi menjadi hakikat secara syariat. Wa innamal haqiqatu lughawiyyatun faqat. Berarti apa? Yang namanya hakikat itu secara bahasa saja secara bahasa saja. Nah, karena kalau misalnya asatun ya singa toh, nggak ada singa yang diinginkan orang yang berani, keberani itu nggak ada. Seperti itu ya, berdasarkan pendapat ini. Famastu'mila fi mawdu'il asli fa huwa Maka nah setiap kata yang digunakan untuk apa? E, nah, barakallahu fikum untuk sebuah lafaz yang diletakkan pada asalnya, tahu oh ya, sebuah kata yang diletakkan pada sesuai dengan asalnya, maka itu hakikat. Wa mastu'mila fi ghairi mawdu'il asli dan Nah, sebuah kata yang digunakan tidak pada tempat asalnya eh, atau tidak pada peletakan asalnya, ngafa huwa majaz, maka itu majaz. Jadi ketika kita ngomong zaitun kal asadi, zait seperti singa. Itu ketika kita inginkan yang diinginkan singa itu adalah apa? Pemberani. Dalam keberaniannya berarti kita tidak meletakkan pada asalnya itu loh. Karena asalnya singa ya singa itu. Nah, itu majaz katanya. Wa in kana haqiqatan fi urfil mutakallim, walaupun itu secara Nah, walaupun ini itu adalah apa? Adalah hakikat menurut apa? kebiasaan mutakalim. Paham ya? Orangnya mutakalim itu itu adalah hakikat. Wa 'ala hadza fal haqiqatu 'ala hadzal qawl tanqasim ila qismin wahid. Maka berdasarkan penjelasan ini, maka hakikat itu cuma terbagi menjadi satu saja. Ya hakikat tok itu. Secara bahasa tok. Wa qila ada juga yang mengatakan innal haqiqata ma yajri khitaban fi istilah mutakallim. Hakikat itu kata beliau Ya, sesungguhnya hakikat itu adalah sesuatu yang berjalan khitaban. Ya, berjalan apa? Pembicaraan tersebut menurut istilahnya orang yang bicara. Nah, maknanya yakni al-haqiqatu ma jara bihil 'urf. Maka hakikat itu adalah sesuatu yang apa? Ya, sesuatu yang nam sesuai dengan apa? Dengan adat istiadat yang berjalan. Ya, dalam artian dengan perjalanan adat istiadat sama. Itu hakikat seperti itu yang sesuai kembali pada adat. Wa in kana min ashabil lugha al awal eh, wa kana wa in kana fa in kana min ashabil lugha al-ula fal haqiqah hiya lughawiyyah wa in kana mimma ikhtalafa fihi al-istilah fal haqiqah ma dalla al-istilah. Jadi kalau seandainya eh, nah kalau kita ngikuti pendapat nah barakallahu fikum yang pertama fa in kana min ashabil lugha al-ula nah kalau seandainya termasuk eh, para pengikutnya bahasa yang pertama maksudnya pendapat yang pertama Fal hariqah ya lughawiyah, maka hakikatku lughawiyah. Nah, wa in kana mimma ikhtalafa fihi mimma mimma ikhtalafa fihi istilah fal haqiqah ma dalla al istilah sebenarnya enggak penting ya. Dan nah dan jika kalam tersebut termasuk perkara yang diperselisihkan istilahnya, maka hakikat adalah apa? Hakikat adalah sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh istilah tersebut. Nah, jadi istilah itu menunjukkan apa istilahnya? Zaidun kal asadi. Menunjukkan apa? Eh, menunjukkan hakikat bahasa Zaid sebentar benar seperti singa atau menunjukkan istilah keberaniannya itu. Nah, wa haru atharu hadzal khilaf fi ta'rif dan akan muncul nampak pengaruh atau imbas serta akibat daripada perselisihan ini adalah ketika mendefinisikan salat. Ketika mendefinisikan apa? Salat. Karena salat memiliki dua definisi secara bahasa secara syariat. Paham ya? Urfiyah ketiga nanti. Fasolatu ibaratun datu akwalin wa af'alin ma'lumatin muftatahatun bitakbir muhtatamatun bitaslim. Halis sholat hakikatun fi hadal ma'na? Nah, kita lihat ini. Sholat itu ada sebuah ibadah yang memiliki ucapan-ucapan, memiliki perbuatan-perbuatan yang sudah diketahui, ya kan? Yang diawali dengan takbir ditutup dengan apa? Taslim atau salam. Apakah sholat di sini ada serah hakikat? Dengan makna ini, hadzal makna. Hal shalah haqiqatan fi hadzal makna? Apakah salat yang diinginkan pada makna ini ada hakikat itu loh maksudnya. Ingkulna bil awal fala. Kalau kita katakan pada yang pertama enggak. Karena yang pertama kan yang namanya hak hakikatan lugawiyah toh. Berarti salat itu ya berdoa itu loh. maksudnya? Nah, jadi salat enggak perlu pakai seperti oleh tak takbir salam enggak perlu berdoa toh. Ini kalau ikut pendapat yang pertama, gitu Wa in qulna bisani na'am, tapi kalau kita kembali kepada yang kedua, na'am. Kenapa? Al-awwal alladhi yaqulu laka kullu lafdhin mustamila fi ghairi ma'nahu al-lughawi falaysa bihaqiqah. Karena yang pertama itu mengatakan kepadamu setiap lafaz yang digunakan tidak sesuai dengan makna secara bahasa, maka bukan hakikat. Nah, sekarang salat ini kan digunakan untuk tidak sesuai dengan makna bahasa. Salat itu adalah gerakan yang khusus yang ada bacaan yang khusus, kemudian waktu yang tertentu, nah diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Nah, ini kan berarti kita menggunakan lafaz apa? Salat tersebut bukan secara bahasa itu loh. Allahu musta'an. Hadal awal ini yang pertama. Wasani yaqul yang kedua akan mengatakan kullu lafdin mustamila fi ma'nahu hasab al-istilah al-mutakallim fa huwa haqiqah. Yang kedua mengatakan setiap lafaz yang digunakan sesuai dengan makna yang mencocoki istilahnya orang yang berbicara. Eh, maksudnya lafaz itu digunakan nah sesuai dengan makna yang diinginkan loh gitu ya, yang diinginkan atau yang sesuai dengan istilah yang orang bicara tadi fahu haqiqah berarti itu hakikat. Paham ya? Nah, li'anna sholata ma'naha fil lughah du'a. Karena sholat itu maknanya secara bahasa adalah doa. fa'idha sta'amaltaha fil du'a fa haqiqah. Kalau antum atau kalau engkau menggunakannya nam lafaz salat itu untuk makna doa, maka itu hakikat. Ya enggak? Nah, seperti itu. Wa idza istamaltahu fil ibadati al ma'rufah kanat majazan al qaul awal. Namun apabila engkau menggunakan lafaz salat itu untuk perbuatan ibadah yang sudah diketahui salat itu, maka itu bukan hakikat tapi majaz menurut pendapat yang pertama. Karena pendapat yang pertama semuanya lughawiyahan itu selain lughawiyah. Kemudian na barakallahu fikum kalau menggunakan selain lughahnya itu berarti majaz itu loh. Allahu musta'an. Naam, wa idza ista'maltaha fil haqq fil ibadah al ma'rufah kanat majazan ala qaul awal. Haqiqatan ala qaul tsani. Dia majaz menurut pendapat yang pertama. Karena menurut pendapat yang pertama eh, barakallahu fikum tidak sesuai dengan apa yang dituduh oleh bahasa tersebut. Oh ya, berarti kan menyelisih, berarti hak majaz. Tapi dia dikatakan hakikat sesuai dengan pendapat yang kedua. Karena pendapat yang enam kedua barakallahu fikum sesuai dengan apa yang diinginkan oleh mutakallim. Ya enggak? Nah, apa yang diinginkan oleh orang bicara. Wa ala hadza tanqasimul haqiqah ila sirta aqsam lughawiyyatin wa syar'iyyatin wa 'urfiyyatin. Maka berdasarkan penjelasan ini panjang lebar ini ternyata nah hakikat itu terbagi menjadi tiga, hakikat secara bahasa, secara syariat, secara urfiyah, secara adat atau kebiasaan. Paham? Nah. Al-lughawiyah mastumila mastumila fi mawdhi'il lughawi. Jadi hakikat secara bahasa adalah na barakallahu fikum kalam yang memang digunakan untuk apa? Fi mawdhi'il lughawi, sesuai dengan peletakan bahasa, secara bahasa. Wa syar'iyyah mastu'mila fi mawdhi'ihi asy-syar'i. Adapun syar'iyyah itu adalah na barakallahu fikum enam sebuah kata yang digunakan pada enam peletakan secara syariat. Paham ya? Naam. Wal 'urfiyah adalah mastu'mila fi al 'urfi. Naam, 'urfiyah adalah sebuah kata yang digunakan na barakallahu fikum pada peletakan secara adat. Adat memahami makna ini apa? Secara adat ini kata ini untuk apa? Itu Berarti nanti nanti masuknya dalam dalam hakikat secara urfiyah. Wa hadzal qaul aslahu bil syak. Eh, dan pendapat inilah yang paling benar atau istilahnya yang lebih benar tanpa diragukan lagi. Fa idza takallama al-arabi al-jahili bi kalimatin, apabila ada orang Arab yang dia itu bodoh eh, dengan sebuah kalimat bicara gitu, fa ala ayyi syai'in nahmiluha. Nah, sekarang kalau ada orang ngomong kayak gitu, eh, kita membawa kemana kalamnya itu? Idza takallama al-arabi, apabila ada orang Arabi Amin Arabi atau orang orang Arab jahili yang dia itu bodoh, di itu sebuah kata ini bodoh dan sebuah kata ngomong gitu loh. Nah, kalau kita kalau dia ngomong itu kita bawa kemana kalamnya ini? Kalam secara bahasa atau kalam secara adat atau kalam secara syariatan itu. Paham ya? Kita lihat al-jawab bila syak nahmiluha alal makna mana lughawi kembali hukum asal. Paham ya? Tanpa diragukan lagi kita membawa kalam tersebut kepada makna secara bahasa. Li'an hadha huwa kalam. Karena inilah hakikat daripada sebuah kalam. Wa idza jaa haditsun 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam nahmiluhu 'ala haqiqah syar'iyyah. Namun apabila datang sebuah hadis dari Rasulullah SAW maka kita membawa kalam atau hadis tersebut sesuai dengan makna secara syariat. Wa idza jaa kalamun min ahli al-'urf nahmiluhu 'ala al 'urfiyyah. Dan apabila datang kepadamu sebuah ucapan, sebuah kalam dari ahli al-'urf, dari orang yang nah barakallahu fikum atau istilahnya dari nah orang yang mengikuti adat, pasti adat misalkan, maka kita membawa kepada kalam tersebut sesuai dengan makna secara apa? Secara kebiasaan atau secara adat. maksudnya ya? Nah, seperti itu. Nah, barakallahu fikum kita ambil satu contoh dulu. Wa misalul dzalik contohnya, qala sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salatnya salah seorang di antara kalian apabila berhadas hingga dia berwudu. Nah, ini sekarang kita bawa kemana ini sekarang? Hakikat hakikat secara syariat atau hakikat secara bahasa? Kalau hakikat secara bahasa Allah Taala tidak menerima doanya salah seorang dari kalian. Ya, padahal kita berdoa apa harus wudhu? Enggak harus wudhu. apa harus suci? Enggak harus suci. Oleh karena itu kalau kita bawa kalamnya Rasulullah di sini kepada makna secara bahasa tepat enggak? Enggak tepat. Tapi maknanya secara syariat di sini. Salat yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan apa? Salam yang diiringi dengan apa? nah bacaan-bacaan khusus di waktu yang khusus, gerakan yang khususan itu. Nah. Kita lihat sini, fahal kalimatus shalah al-waridah fil hadis haqiqatun am au majaz? Ya, kita katakan, apakah sekarang kalimat kata selafat salat ini? Apakah kata eh, lafaz salat di sini yang datang dalam hadis tersebut itu hakikat atau majas? Jawabannya in kulna haqiqatun akhtana. Kalau kita katakan hakikat langsung gitu kok, akhtana. Kita keliru katanya. Wa in qulna majas, jika kata kita katakan majas, akhtana, kita juga keliru. Nah, terus fal jawab alal khilaf. Paham ya? Eh, jawabannya nah barakallahu fikum berdasarkan perselisihan yang ada itu atau jawabannya berbeda. Faman qasama al-haqiqah ila thalath aqsam, maka barang siapa yang membagi hakikat terbagi menjadi tiga bagian, fas-salatu fi ra'yihi haqiqatun. Maka salat menurut pandangan atau pemikiran orang yang membagi hakikat secara hakikat terbagi menjadi tiga, itu berarti hakikat. Besar hakikatnya. Wa man qala hiya qismun wahid yaqulu hadhi majaz. Yang mengatakan bahwasanya kalam itu cuma satu pembagian saja atau hakikat itu cuma satu pembagian saja, maka ini dikatakan majaz. Kenapa? Karena buktinya sholat itu kok dibawa kemana ke makna yang lain. Seharusnya sholat itu kan secara bahasa saja. Sholat itu kan doa. Ya, wah. Jadi menurut itu nanti kan berarti kan, oh berarti dia majas. Buktinya sholat di situ bukan sholat yang mana doa. Kita katakan apa? Kita katakan yang tepat tadi bahwasanya bahwasanya sholat di situ kita bawa ke mana mana syar'i. Karena apa? Karena datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis Rasulullah maka kita bawa ada hakikat syar'iyyah sebagaimana yang atas tadi itu. Nahmiluhu 'alal hakikatus syar'iyyah itu. Ya kan wa idza ja'aka idza ja'a haditsun 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam nahmiluhu 'alal hakikatus syar'iyah. ya enggak? Nah, apabila datang hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka kita membawa hadis itu pada makna secara syariat. Paham ya? Secara syariat. Naam.